Pada keterangan saya yang lalu telah saya terangkan bahwa e, memilih pemimpin orang kafir itu dilarang karena orang kafir itu programnya rusak. Maka untuk melengkapi keterangan itu, di sini terlebih dahulu saya akan terangkan watak orang kafir, jiwa orang kafir. Apalagi akhir-akhir ini kita sedang digoncang oleh isu teroris. Saya naik pangkat, mungkin mau dinaikkan pangkat jadi teroris internasional. Kan? ini sedang dipertimbangkan ini. Sedang dipertimbangkan oleh rektor setan ya. Amerika. Untuk mencatat saya termasuk teroris internasional. Tapi pikir naik, naik pangkat ini. Jadi mari kita mempelajari ilmu jiwa orang kafir yang diterangkan oleh bukan seorang psikolog tetapi diterangkan oleh pencipta manusia itu sendiri. Supaya kita di dalam menghadapi orang kafir tidak kalah. Sebab kalau orang itu tidak mengerti jiwa seseorang, ya kan, di dalam memperlakukan orang itu menjadi salah, ya kan. Orang gila diadaan teman-teman karena dikira menghina dirinya padahal itu gila. <laughs> kan begitu. Oleh karena itu perlu kita pelajari ilmu jiwa orang kafir berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sehingga kalau kita sudah mengerti sifat-sifat orang kafir, maka di dalam menghadapi orang kafir itu tepat. Kan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 118 Allah berfirman begini A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bisanatan min dunikum Hei orang beriman jangan kamu mengangkat tangan kanan kepercayaanmu orang-orang selain kamu, yaitu orang kafir, selain orang beriman. Yahudi Nasrani. Mengapa? La Layak lunakum khobala. Sebab mereka itu satu, tidak segan-segan, tidak henti-hentinya, selalu membuat kesusahanmu. Jadi orang kafir ini selalu membuat keresahan orang Islam. Jadi tidak ada orang kafir bekerja supaya orang Islam aman, itu tidak ada. Ini macam kafir Amerika ini. Ya, Tidak segan-segan ada satu yang diisukan untuk membuat keresaka, keresahan bangsa Indonesia yang mayoritasnya Muslim akan selalu membuat keresahan, membuat kesusahan. Satu, layak lunakum khobala. Kemudian yang kedua, berusaha menimpakan kerusakan kepadamu. Waktu ma'anitum. Yang kedua dikatakan oleh Allah. Waktu ma'anitum. Mereka itu suka kalau kamu selalu susah. Kalau kamu selalu gelisah. Selalu sempit. Ya. Nah, itu. Waktu ma'anitum. Jadi mereka akan selalu berusaha membuat keresahan dan mereka suka kalau orang beriman itu selalu ditimpa kerusuhan, kesusahan. Itu yang kedua, ya. orang kafir macam itu, wataknya yang kedua. Jadi nggak pernah ada orang kafir bekerja untuk ketentraman, keamanan orang beriman itu tidak ada. Tapi kalau ada orang kafir begitu, berarti Quran ini keliru. Nah ini, ini perlu dipegang teguh, ya. Jadi George Bush kafir debus itu ya. dan kafir likuan yu <laughs> lalu kafir Ariel Sharon kemudian kafir Tony Blair perdana menteri Inggris dan kafir-kafir yang lain itu mesti seperti ini diterangkan oleh Allah ini selalu membuat bencana berusaha supaya orang Islam selalu dalam keresahan kemudian yang ketiga sangat benci kepada orang Islam di sini terangkan qad sajatul fardha min afwahi wa ma tusfi suduruhum akbar. Kebencian itu keluar daripada mulut mereka, sedang kebencian yang ada di dalam dadanya lebih besar. Jadi tidak ada orang kafir cinta orang Islam, itu tidak ada. <laughs> Kalau orang kafir itu normal, nggak mungkin. Senang pada orang Islam itu nggak mungkin. Orang kafir lunak pada orang Islam itu nggak mungkin. Itu pura-pura. Macam kafir duta Amerika itu. Tangannya penuh berlumuran darah membunuh orang Islam di Afghanistan. Pura-pura lunak. Nah, Mereka itu benci sekali. Dalam dadanya itu membara kebencian pada orang Islam berdasarkan ayat ini. Ya, sangat benci berdasarkan Al Imran ayat 118. Kemudian yang keempat, apabila orang kafir itu menang, bisa menguasai orang Islam, bersikap kasar dan biadab. <laughs> Ya, bersikap kasar dan biadab itu berdasarkan surat Mumtahanah ayat 3. ayat kofukum yakunu lakum akda. ayat yasutu aidiyahum wa sunam bisu wa waddu lau takfuru. Ini berita-berita dari Allah. Kalau mereka bisa menguasai kamu. Mereka bersikap menjadi musuh yang keras. Ayat yasutu yang wa alasunam bisu mereka sodorkan tangannya dan lidahnya dengan jelek. Artinya lidahnya mencaci kamu, mencaci maki kamu dengan jelek. Dan tangannya menyiksa kamu dengan jelek. Coba itu. Orang kafir yang membunuh orang yang di Ambon itu biasa acak seperti di titik. Iya kan enggak? Nah, itu lah lihat itu. Orang Islam enggak boleh begitu. Itu memang keturunan sejak zaman Quraisy dulu. Kan ada itu sejarah ketika siapa itu Hamzah bin Abdul Muthalib syahid seorang sayyidul Suhada, ketika berhasil dibunuh orang kafir tidak tidak rela keluarkan jantungnya digigit-gigit. Nah itu nurun sampai sekarang. Palestine ketika berhasil diserbu oleh orang kafir, Palestine, Masjidil Al eh, Masjidil Aqsa ya, ketika berhasil tentara salib memasuki itu banjir darah itu sampai satu mata kaki banjir darah Ya, orang Islam dibunuh, dipotong-potong. Saudara lihat di Ambon itu. Subhanallah, maha benar Allah. Itu orang kafir. Ya, macam begitu itu. Kalau sampai dia di atas angin, wah, sudah-sudah. Baik itu kafir Kristen, Nasrani, PKI, itu sekali tiga uang. Ya, kafir-kafir musyrik seperti Hindu, Buddha, itu sekali tiga uang. Karena mereka itu setan-setan manusia oleh karena itu di dalam Islam orang kafir itu tidak boleh hidup merdeka. Ya, boleh hidup tapi harus diawasi orang Islam. Sebab kalau tidak ya itu nakal macam di situ. Kerjanya selalu menghalangi perkembangan Islam. Selalu menghalang. Ya sudu ansabilillah. bahu nahai wajah. Mereka itu menghalangi jalan Allah. Kalau tidak bisa menghalangi, jalan Allah yang lurus itu dibengkokkan. Ditafsirkan yang tidak-tidak. Sampai timbul paham sekuler, paham liberal, paham tasawuf-tasawuf yang ngawur-ngawur itu. Ya kan? Ada hakikat, ada makrifat, ada apa lagi. Katanya kalau orang itu makomnya sudah makom hakikat, makom tinggi, ya, itu sudah lepas dari syariat. Artinya boleh berbuat apa saja. Oh itu kiai kok zina. Eh, gak boleh ngomong gitu. Itu makomnya juga tinggi. Nah, begitu ya. Ini Iya memang begitu. Di Jawa Timur itu ada kerjanya kiai ke hotel zina sama minum kamar Pengikutnya gak berani bantah. Oh itu kiai kok zina, itu minum khamr. Eh, itu makomnya dia sudah tinggi. Makom kita apa? Kita kan masih rendah. Artinya karena dia sudah lepas dari syariat. Ya, Nah, sudah hakikat lepas dari syariat, artinya tidak terikat lagi dengan syariat, nggak kurang ajar. Siapa yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad masih terikat syariat. Nabi Muhammad masih terikat aturan syariat, nggak berani melanggar. Syariat kecil aja Nabi Muhammad nggak berani melanggar. Ini jangan membuat doktrin macam itu. Nah inilah orang kafir. Ya, jadi membuat-buat yang tidak-tidak merusak. Nah, jadi saya tidak akan bisu wawat di tak turun, Jadi mereka itu akan selalu menghalangi jalan Allah dan membengkokkan. Kalau nggak bisa menghalangi, jalan Allah itu dibengkokkan. Islam yang lurus itu ditafsirkan macam-macam. Ya, kalau jil itu penafsirannya melaksanakan perintah Allah itu harus dihubungkan dengan hak asasi manusia. Kamu sholat, silakan. Tidak sholat, tidak bisa paksa untuk hak asasi manusia. Nah, begitu dia. Tapi kalau ngerjang lampu merah nggak berani. Bapak kamu kerja lampu merah. Pak polisi, ini hak asasi saya. Mau saya lewat, mau saya berhenti itu hak apa begitu? Kalau nggak dikentes polisi kepalanya ya. <laughs> ini anak sendiri aja ngomong hukum Allah hak asasi manusia. Kurang ngajar. Padahal lampu merah hukum manusia dia kok ada berani melanggar sama polisi. Ini namanya waya berguna iwaja. Ya, Jadi berusaha jalan Allah supaya bengkok. Ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak. Amerika ini di sini sekarang ini berusaha keras membantu pondok-pondok pesantren untuk kurikulumnya dirubah supaya tauhidnya itu jangan menciptakan anak yang nanti Islamnya garis keras kadang begitu ya begitu pondok-pondok itu harus dirubah dikasih bantuan Jangan sampai menciptakan anak seperti pondok rugi itu. Termasuk pondok rugi kasih bantuan. Supaya kurikulumnya dirubah. Sehingga menciptakan tauhid ya tauhid tapi yang lunak. Ah, begitu ya. Di Pakistan, di Saudi, sudah dicoba oleh Amerika. Nah demikian. Itu yang keempat. Yang kelima. Mengembangkan kemungkaran. <laughs> Menahan makruh dan mengembangkan kemungkaran. Itu memang bapaknya kafir. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ya muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu dalam surat Taubah ah, kan jelas itu ya kan? dan surat Taubah ayat 67. Itu kan berlawanan dengan apapun kum khaira umatin ukhrijat tak murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil kalau munafik enggak, munafik ini pemimpinnya orang kafir kualitas paling rendah itu munafik ya. Ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Lah jelas itu Allah. Jadi nggak ada orang kafir nggak mulu bil ma'ruf, itu nggak ada. Orang kafir itu mesti programnya mungkar. Zina, homer, judi, karaoke, apalagi itu macam-macam, sampai macam-macam itu namanya itu. Menciptakan kemungkaran itu dengan teknik canggih sekali, ya. Teknologi yang canggih untuk kemungkaran. Orang kafir. karena begitu itu? Ini lah. Jadi kalau kita ngerti jiwanya orang kafir, jijik betul. Maka maha benar Allah mengatakan, innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang musyrik itu najis zatnya. Najas itu lain dengan najis. Kalau najis, pakaian kena kencing. Itu namanya pakaian najis. Kalau dicuci menjadi suci. Lah najas itu kencingnya itu, itu najas. Lambut disiram sampai berapa ya kencing ya tetap kencing. Kurang maksudnya. Allah itu yang menamakan loh, bukan saya loh ya. Jadi Allah bilangnya begitu dalam surat Taubah. Boleh dibaca. Innamal musyrikuna nadasun. Fala yakbulu masjidal haram ba'da amihir hada. Maka setelah tahun ini dilarang masuk masjidil haram sampai hari kiamat. Coba ada pendeta atau bapak siapa pendetanya orang Buddha itu apa yang gundul parang itu Ah, coba ajak ke Saudi, kan, tidak boleh masuk Mekah. Tidak boleh. No way for you. <laughs> Tidak ada jalan bagi kamu. Kalau kita ke Mekah, saudara dari dari Jeddah mau ke Riyadh, kota Riyadh, itu lewat Mekah. Itu ada jalan eh, ada ada jalan di sana jalan untuk non muslim Nah, jalan masuk Mekah, Muslim Mekah kalau bis sudah mau mendekati kota Mekah, mesti bertanya, Kulukum muslimun. Sopirnya bertanya kita, kalian ini penumpang semua orang Islam. Naam, kalau iya lewat dalam, Kalau Mekah. Tapi kalau enggak, enggak guna Kafirin, minta Cina wairu muslim misalnya di antara kami ada penulis tidak muslim dia tidak berani lewat Mekah lewat luar ini ya ada di situ karena memang wataknya bilang seperti binatang kafir inilah kafir inilah gabus Sekarang, <laughs> Ah, Wong seperti itu kok dikasih hati Ya. Ini orang kafir. Tadi mengembangkan kemungkaran dan menahan makruh. Maka kalau orang kafir itu sampai berkuasa, programnya mesti mungkar. Programnya mesti mungkar. Tidak ada orang kafir programnya makruh, itu tidak ada. Ya. Nah itu. Nah ini memurtakan orang Islam Kemudian yang keenam, mengajak talbisul hak bil batil. Orang kafir itu berusaha yang hak dan batil dicampur dengan alasan apa? Toleransi, kerukunan, nah, kerukunan agama. Kita ini kan bangsa, satu bangsa. Kita kerukun agama kita doa bersama. Ibadah kalau orang Islam sholat Jumat di masjid dijaga oleh pemuda Kristen mestinya keamanannya. Kalau orang Kristen berkebaktian di gereja, nah itu apa namanya askar-askar mujahidin, askar-askar Hizbullah jaga Kristen, jaga Borobudur yang nyembah-nyembah berhati itu dijaga keamanannya oleh Hizbullah. Kan indah oleh pemuda Ansor, pemuda Muhammadiyah umpamanya ini ya. Nah, itu kan indah kelihatan kerukunan itu kerukunan model setan ya kerukunan <laughs> model setan itu ya gimana antara hak dan batil tidak ada hak dan batil rukun itu tidak ada ya Allah swt menetapkan sunnahnya kalau hak dan batil itu muamalahnya muamalah surah pergaulannya jotos jotosan memang begitu hak ketemu batil nah, sudah begini Sebab hak dengan batil mesti sama-sama begini tidak ada hak kabar, rangkul-rangkul itu tidak ada. Sunatullah begitu tuh ya. Mendiang Bung Karno itu pernah mencoba merubah sunatullah. Kalau hak ketemu batil itu jokok kan mau dirubah menjadi rangkul rangkulan itu yang namanya nasa om. Akhirnya dia sendiri kegelungup ya. Nah, begitu. Gak bisa. Kalau hak ya hak, batil ya batil. Bisa campur, tidak bisa. Ibarat air jernih tidak bisa dicampur dengan air kotor. Ya kan? Menurut sunatullah kalau air jernih dicampur dengan air kotor sama dengan air kotor. tidak mungkin air jernih tambah jernih. <laughs> Itu, itu matematikanya yang penting, ya kan? Iya kan? Air jernih ditambah air kotor, tambah jernih. Itu yang penting. Nah, ada. Hak ditambah batil yang menjadi batil. Ini yang harus diakui, ini yang harus dipahami sunatullah macam ini. Inilah bapak-bapak sekalian antara lain watak-watak orang kafir. Saya belum selesai masih menggali bagaimana ilmu jiwa orang kafir. <laughs> ilmu jiwa orang kafir yang menurut yang oleh Allah dalam Quran. Ya kan? Nah, maka setelah kita memahami ilmu jiwa orang kafir, maka hendaklah kita ada sikap ya di dalam apa namanya di dalam menghadapi orang kafir ini. Maka orang kafir ini tidak henti-hentinya membuat susah orang Islam. Ya. Orang kafir tidak rela kalau orang Islam itu taat kepada syariat. Dan lebih tidak rela lagi kalau orang Islam berjuang menegakkan syariat. Ya. Orang kafir paling tidak rela kalau sampai ada orang Islam berjuang menegakkan syariat, apalagi kalau syariat itu ditegakkan di dalam negara. Sehingga negara itu undang-undangnya pakai syariat. Ini yang paling dibenci oleh orang kafir. Ini yang paling dibenci diperangi oleh Amerika, oleh Yahudi. Mengapa Amerika menghancurkan Taliban? Bukan Taliban itu melindungi teror, tidak Nggak ada teror itu nggak ada sebenarnya. ITC itu dibuat-buat sendiri itu oleh Amerika. Ya. Tapi alasan pokok Amerika memerangi Taliban karena Taliban menegakkan syariat, membentuk negara yang undang-undangnya syariat Islam. Itu sesuai dengan firman Allah, "Walam tarda angka Yahudi walam Nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi sekali-kali dan Nasrani tidak rela terhadap kamu sampai kamu mau murtad. Nah ini, ya, carilah. Maka pada zaman-zaman Soeharto dulu kan diisukan syariat Kobi dan negara Islam Kobi. Pokoknya ada orang bicara syariat Suparsit. Negara Islam Suparsit. Sampai sekarang itu mau di mau di Kobi Kobi saya orang Islam takut mau bicara syariat dia takut. Tidak apalagi negara Islam. Ya, Darul Islam. Memang sengaja dibuat-buat supaya orang Islam itu takut melaksanakan syariatnya itu memang wataknya wong kafir. Ya, supaya orang Islam itu tidak memperhatikan syariatnya. Apakah kalau sudah orang Islam tidak memperhatikan syariatnya orang kafir sudah rela? Tetap tidak rela. Pengalaman di Bosnia, Bosnia. Saya waktu di Malaysia diberitahu oleh seorang waktu itu orang Islam Bosnia ngungsi ke Malaysia. Dia bilang, kami ini diperangi padahal kami sudah menyesuaikan diri dengan mereka. Kami ini Islam tinggal nama. Kelakuan kami seperti mereka, ya minum homer, ya ini yang meninggalkan sholat. Tapi tetap kami diperangi, dibunuhi. Karena kami masih nama Islam, pakai nama Islam, dan masih mengaku keturunan orang Islam. Nah, coba, orang kafir. Tidak rela sampai kamu murtad dari agamamu masuk ke agama mereka. Tidak boleh. Tapi kalau Islam tidak. Selama kamu tidak mengganggu syariat, silahkan dengan keyakinanmu. Kalau memang kamu saya tuturi pak, Nasihati suruh masuk Islam supaya kamu selamat, kamu tidak mau urusanmu dengan Allah. Tapi jangan ganggu syariat. Itu tak yang kita tuntut. Kita hidup damai, hidup rukun. Tapi awal, jangan ganggu syariat. Silahkan kamu dengan kekafiranmu. Itu Islam. Tidak memaksa, tapi mereka paksa. Oleh karena itu, negara-negara yang jauhnya Kristen, yang berhasil ditaklukkan orang Islam, orang Kristennya masih punya turunan sampai hari ini. Seperti Mesir. Orang Kopti, orang Kristen masih punya keturunan sampai hari ini selamat. Karena mereka memang tidak dihabiskan oleh orang Islam. Didakwai masuk Islam, nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Asal kamu nggak ganggu Islam. Hidup damai. Tapi sebaliknya, wilayah Islam yang diduduki Kristen, orang Islamnya dihabiskan. Seperti Spanyol. Ya kan? Nah, itu sejarah. Ketika saya ditanya wartawan, dibantah oleh orang wartawan, orang Islam juga kan eh, eh, ekspansi, yaitu orang Islam juga kan pernah menyerang negara. Iya, tapi tidak menjajah seperti kamu. Kami orang Islam mengalahkan suatu negara, akan menaklukkan suatu negara untuk mengawasi kamu. soal kami itu kalau nggak diawasi nakal. Ya, tanganmu gatal untuk selalu apa? menghalangi syariat. Maka kamu harus hidup dalam pengawasan, bukan dipaksa masuk Islam, bukan. Dan tidak diambil kekayaan negara tidak Lain kan kamu. Kamu menjaga kami. Belanda menjaga kami di Indonesia atau Inggris menjaga Malaysia, dikeruk kekayaannya. Ya, itu bedanya. Demikian. Itulah orang kafir, saudara sekalian. Oleh karena itu, eh, kalau kita sudah mengerti begitu, kita harus hati-hati menghadapi orang kafir. Maka menurut aturan Islam, orang Islam haram hukumnya membagi kekuasaan dengan orang kafir. Haram. Dikuasai orang kafir tidak boleh, membagi kekuasaan tidak boleh. Yang boleh di mana berkuasa, hukum Allah berkuasa, orang kafir boleh menurut hidup. Itu yang benar. Loh keterangan macam ini yang paling dibenci Amerika. Maka selalu dinaikkan pangkat teroris internasional itu dan make alat orang-orang Indonesia yang nama ngakunya Islam. Orang yang ambisi ingin jadi presiden, ambisi duit dolar, itu yang diperalat. Ya, ditangkepi semua orang-orang yang merangkan Islam dengan benar. Itu berbahaya. Di Malaysia itu kawan saya kena undang-undang supersib namanya ISA. Ya, ISA, undang-undang supersibnya Malaysia. Saya punya kawan Ustadz Abu Jibril namanya. Kena dua tahun dia. Setelah saya selidiki salahnya apa? Salahnya pengajiannya itu memberi kesadaran umat Islam supaya mau mengamalkan jihad dan mati sahid, itu salahnya. <laughs> Kamu dalam dalam dakwaannya ya dakwahnya di situ dalam surat keputusan dalam dalam negeri tak baca sendiri itu kamu memberikan pengajian di masjid ini, ini, ini, sehingga orang sadar ingin jaya dan ingin mati syahid. Itu salahnya. Gara-gara ngaji lalu orang Malaysia itu ingin jihad dan ingin mati syahid. Wong Allah menganjurkan orang mati syahid. Rasulullah ngiming-ngimingi orang mati syahid. Ngiming-ngimingi jihad ini malah melarang. <laughs> Ya. Di Malaysia begitu itu. Nah, jadi sudah saudara begitulah orang kafir ya. Oleh karena itu, marilah kita waspada Ya. Mari kita kembali kepada aturan Allah, fanatik kepada syariat Islam, taklid kepada Rasulullah SAW. Ya. Jangan kita ragu-ragu. Sebab musuh kita, setan-setan manusia kafir ini, wah, naudzubillah min dalik ya, mereka kerja keras. Setan-setan manusia itu disebut di dalam Al-Qur'an bagaimana cara mereka kerja. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini, ketika setan itu diperintahkan oleh Allah iblis sujud tidak mau diusir lalu iblis bilang hadalah dikarom ta'alaya inikah makhluk yang engkau muliakan lebih daripada aku wahai Allah lain akhir ila yaumil kiamah kalau engkau ya Allah beri aku umur panjang sampai hari kiamat la durya tahu illa kalilah. Sudah pasti akan aku kerja keras menyesatkan anak cucunya. Kecuali sedikit yang tidak sesat. Itu sumpahnya iblis. Ya, dan sumpahnya iblis ini diturunkan kepada anak cucunya orang kafir sekarang ini. Artinya menunjukkan bahwa orang kafir itu kerja keras untuk menyesatkan manusia. Ya, programnya itu menyesatkan manusia. Sehingga kebahagiaan besar manusia ini sesat kecuali sedikit. Bila kolila. Kata Allah menjawab, Fadfad, pergi kamu. Melaksanakan programmu untuk menyesatkan umat. Ya. Faman akan hum, maka barang siapa di antara anak Adam ini nanti yang mengikuti kamu, fa inna jahannama hukum jaza mawfura, maka neraka lah balasan bagimu balasan yang cukup. Wastasdif manis tapok saminhu. Ya. Hatunglah, agaklah Manusia ini menurut kemampuanmu. Dakwai. Berpropagandalah kamu untuk, untuk menyesatkan umat manusia ini. Menurut kemampuanmu, kata Allah. Begitu. Bisa utika dengan suaramu yang indah. Dengan propagandamu yang menarik. Ajak semua. Sesatkan manusia dengan propaganda. Yang, Maka propagandanya orang eh, kafir itu menarik. Terutama orang munafik. Orang munafik itu kayak orang jel jamu. Propagandanya menarik. Ya kan? Orang jual jamu di pasar-pasar dulu. Itu kan kita kadang-kadang beli karena tertarik dengan apa? Keterangannya. Ya kan? Munafik itu begitu. Wa iyakul tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara kamu tertegun mendengar perkataan mereka karena indahnya mereka itu orang munafik. Wa minan nasi ma yusibuka qaulu fil hayatid dunya wa yusidullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisan. Dalam surat Al-Baqarah 204. Dan di antara manusia kalau sudah berbicara tentang dunia, mengherankan kamu. Dan dia pakai sumpah untuk membenarkan apa dalam hati padahal dia itu musuhmu yang paling keras. Ini, itu semua pernyataan Allah. Memang orang kafir dan munafik itu diberi kelebihan berpropaganda. Maka PKI laknatullah alaihim itu kalau mem, kalau membuat training, training center, membuat kader, ukurannya kalau sudah orang itu bisa menerangkan barang yang putih sehingga barang hitam bisa dipahami putih. Benda ini hitam tapi pandainya menerangkan orang orang memahami putih. Nah, begitu. Barang yang salah karena pandainya menerangkan sehingga orang meyakini itu benar. Itu kader PKI lah laknatullah lain gitu itu. Ya. Tapi nah, memang begitu. Ayo katanya Allah wah Wastasbis manis tak minhum bisautik. Ya, hasunglah mereka Ajaklah mereka dengan suaramu yang indah. Siapa yang menurut kemampuanmu kamu ajak. Ini Allah macam itu. Wa ajlib alaihim fi khailik wa Dan keraskanlah dengan tentara berkuda dan jalan kaki. Mereka itu artinya kerahkanlah dengan tentaramu berkuda tentaramu jalan kaki untuk menyerang mereka itu, untuk menyesatkan mereka itu. Silahkan kamu membuat kekuatan untuk menyesatkan umat manusia. Wa karikum fil amwali wal aulad. Sekutuilah mereka dalam harta dan anak artinya gunakan hartanya itu sarana untuk menyesatkan mereka atau anaknya untuk menyesatkan mereka. Ya. Wa edhum berilah janji-janji mereka. Silakan kata Allah. Wa ma yadu setan illa urura. Dan tidaklah setan itu berjanji kecuali mesti menipu. Inna ibadilai salah kalim sultan. Sesungguhnya hambaku itu tidak akan, kamu tidak akan mampu kuasa untuk menguasai mereka. Ya. Kecuali wakafah bidah wakilah dan sub seperti Allah penjaga. Artinya hambaku yang ikhlas. Tidak mungkin kamu bisa kuasai. Jadi kalau ada orang ikut setan itu karena kemauannya sendiri bukan karena setan itu kuat tidak. Jadi kalau pada dasarnya orang itu setan tidak bisa menguasai kita maka di dalam neraka nanti setan mengatakan aku tidak bisa menguasai kamu salahmu sendiri kalau ikut saya. <laughs> Ah, begitu ya. Nah, jadi persoalannya masing-masing maunya sendiri. Jadi bukan setan bisa mengalahkan kita tidak. Demikianlah gambaran di dalam Al-Quran bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mana setan e, bekerja keras untuk menyesatkan umat manusia ini. Dalam hal ini setan ada dua macam, yaitu setan jin dan setan manusia. Berdasarkan firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ya. Yuhuna batun dibatin ba'din zukrufal hururah. Demikianlah kami jadikan setiap setan itu, setiap nabi itu musuh setan manusia dan setan jin yang saling memberi, memberikan bisian-bisian palsu. Jadi setan itu dua macam, setan jin dan setan manusia. Setan manusia itu yang ya kafir itu. Ya, yang kafir-kafir itu setan manusia itu. Munafik-munafik itu setan manusia. Kalau setan jin, ya iblis, ya, gak nampak. Yang nampak manusia-manusia kafir itu setan manusia. Munafik-munafik itu setan manusia. Itu yang dimaksud setan manusia itu. Nah, jadi sama saja akhlaknya. Setan jin maupun setan manusia akhlaknya sama saja. Seperti yang diterangkan tadi itu. Wataknya. Oleh karena itu, tegas harus tegas mengatasi, Tidak boleh ada kompromi. Kerjasama itu tidak boleh dengan setan. Dan Allah memerintahkan setan itu adu mubin. Musuhmu yang nyata. Fakat, fakat itu adu, Jadikan musuh. Jangan dijadikan kawan. Setan itu memang musuh. Maka Orang kafir itu musuhnya orang Islam. Bukan kawannya orang Islam. Bukan, apalagi saudaranya. Bukan. Maka saudara salah kalau kita mengatakan, ayo saudara-saudara kita yang non-Islam. Itu salah bahasa itu. Ya, Saudara-saudara kita yang Kristen, yang Buddha, salah. Masa orang mubalik di Saudi Arabia orang ulama mengingatkan mubalik karena memanggil orang itu saudara-saudara kita. Kalau memang mau memanggil, kalau berani, ya musuh-musuh kami, orang Kristen, nah, saya harap duduk sana begitu. Kalau memang berani, tidak berani ya sudah ya itu yang non muslim supaya di sana begitu saja <laughs> ya. Ini loh itu saudara ya. Karena memang orang kafir itu musuhnya orang Islam. Meskipun orang Islam bisa hidup damai dengan orang kafir karena apa longgarnya toleransi yang ada dalam Islam. Toleransi keduniaan. Ya. Orang kafir tidak pernah punya toleransi sama sekali terhadap masalah kita. Tapi orang Islam punya toleransi, bukan berarti satu sore batil, tapi tidak memaksa orang kafir masuk Islam dan memberi kebebasan mengamalkan keyakinannya. Tidak dipaksa masuk Islam, toleransi orang Islam. Selama dia tidak mengganggu syariat. Tapi kalau sudah menggalang syariat, lebih baik jotos-jotosan. Nah begitu, ya. Ini bukan provokator. Lebih baik jotos-jotosan. Kalau sudah syariat yang dihalami, musuh. Kita permusuhan. Tapi kalau memang kamu tidak mengalami syariat, kita damai. Pada sama Islam itu tidak damai. Coba saudara lihat. Ya. Tadi malam saya sampaikan di televisi, kalau tidak salah tadi malam ya. Tadi malam saya di televisi dipanggil panas saudara. Televisi. Mau mau di, diajak, mau bicara seperempat jam puluh menit dikasih tiket tiket apa pulang ke pesawat. mau bicara 20 menit itu tidak ada setengah jam. <laughs> ya itu. Kita nyatakan bahwa orang Islam itu inginnya damai. Kalau ada perselisihan antara Islam dan Kristen atau Islam dan kafir, yang jarak itu mesti orang kafir. Yang mulai mesti orang kafir. Ayo sekarang secara Indonesia, perselisihan antara kafir dan Islam. Yang mulai orang Kristen. Coba dimulai dari piagam Jakarta. Wong sudah bersepakat ditandatangani kesepakatan nasional ditolak sampai hari ini ditolak. Gak malu-malu dia. Oh, itu tadi dalam Tarjono. Masya Allah, sadar Allah. Itu kan menyalin mengkhianati perjanjian. Siapa yang memulai Maluku yang awal mula membunuh ya orang Kristen. Ya, jadi yang jarak siapa yang banyak memurtadkan orang Islam dengan cara-cara yang licik? Ya orang Kristen. Coba kalau mereka itu mau menghormati orang Islam melaksanakan syariatnya kan damai. Sebab dalam Islam diperintah kita itu semua berbuat baik, berbuat adil kepada orang non-Islam yang tidak memerangi Islam. Kan jelas. La hakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin Walam yukrisukum yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan adil kepada non-Islam yang tidak memerangi agamamu dan tidak mengusir kamu. Itu kan jelas. Kan jelas ayatnya mau ditafsir kenapa lagi. Syaratnya jangan memerangi Islam. Jangan menghalangi berlakunya syariat. Itu saja syaratnya. Kita diperintahkan berbuat baik dan berbuat adil. Innama yanhakumullahu sepuluh Allah melarang kamu. Anil ladina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajihim an Wa may tawallahu fa ulaika dhalimun Bahwa sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu untuk berkawan Nah, silakan. Untuk berdamai, berkawan dengan orang kafir yang memerangi agamamu. Dan mengusir kamu. Dan orang kafir yang membantu orang kafir lain memerangi agamamu. Allah melarang kamu berdamai, berkawan. Oleh karena itu, kalau seandainya pejabat-pejabat Indonesia ini mulai presidennya sampai menteri menteri yang ngaku agama Islam itu ngerti, mesti memutuskan hubungan dengan Amerika. Karena Amerika sedang memerangi Islam sekarang ini. Ya. Sebab Allah melarang. Jangan itu ah, melarang. Putus hubungan. Kamu sana. Tidak usah sini. Amerika. Pergi kamu. Tidak usah menginjak bumi Indonesia. Sebab kamu sedang memerangi Islam sekarang ini. Kamu sedang memerangi, membunuh saudara-saudara kami di Afghanistan. Kamu mengejar, ngejar. Kamu menahan ulama-ulama kami. Di mana di Amerika sana, kamu menahan, menahan dengan secara kecil. Mujahid-mujahid kamu bawa kemana? Hawa itu mana itu? Mana? Antah nah, di mana itu? Nah, begitu. Mestinya begitu. Oh, tangannya jatuh ini berlumuran darah kok masih diajak salaman. Ini orang Islam apa orang ini? Nah, untuk dzalik, ya. Mestinya begitu. Sampai dia berhenti memerangi Islam baru ketemu lagi damai. Paham saudara? Kalau persoalan ekonomi bisa memaafkan kita. Tapi kalau sudah syariat kita tiada maaf bagimu. Mestinya begitu. Karena syariat itu apa? Itu nanti akan membawa nasib kita, menentukan nasib kita di akhir di akhirat. Kan begitu. Demikianlah itu antara lain secara panjang lebar tambahan Mengapa orang Islam dilarang mengangkat orang kafir menjadi pemimpin ya. Kemudian sekarang siapa pemimpinnya orang Islam? Yaitu disebut di dalam surat Al-Maidah ayat 55 ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 55 Allah berfirman Innama waliyukum Sesungguhnya pemimpinmu hanyalah. Tapi nama itu mesti hanyalah. Terbatas. Allah wa rasuluhu walladzina aman. Pemimpinnya orang beriman itu Allah. Kemudian Rasulnya. Setelah Rasulnya wafat, dilanjutkan kepemimpinannya kepada orang beriman ulama. Orang ber, beriman yang kriterianya alladzina yuqimuna shalah. Orang beriman yang menegakkan sholat. Itu bukan berarti sholat untuk dirinya. Ketika dia jadi pemimpin, sholat itu didiri, ditegakkan untuk dirinya, keluarganya, dan rakyatnya. Fasilitas negara, keuangan negara, tentara dan polisi dimanfaatkan untuk menegakkan sholat di kalangan rakyatnya. Diatur begitu rupa sehingga dijamin tidak ada rakyatnya yang Islam yang meninggalkan sholat. Kalau perlu dibentuk departemen pengawasan sholat. Begitu. Jadi bukan pemimpin yang pakai aku sholat, kue ya, sholat apa harus sakarmu. Dibangun masjid, dan masjidnya diberi nama orang ora Muslim Pancasila mana ada nama Muslim Pancasila kok kalau lu lebih pinter dari Gusti Allah. Gusti Allah menamakan kita itu Muslim. Wa kumul muslimu mengkau belum wa ada. Dia telah menamakan kamu Muslim sejak dulu sampai dalam Quran ini. Ditambah Muslim Pancasila. Nanti Muslim apa lagi? Setan bisik-bisik semua. Terus karepmu sholat apa itu tak sedianya masjid kayak Muslim Pancasila kayak ini sakti. Ya. Di selatan sana ada pondok pesantren Pancasila sakti. Tapi setelah terjadi re reformasi tak lihat, lu kok saktinya hilang. Itu bukan saktinya, oleh dia pondoknya takut, dia takut. Sakti apa? Itu takut. Ya. Ini di Klaten, jalan di Klaten juga. Ya. Nah, itu Allah yutimuna sholat yaitu orang beriman yang menegakkan salat. Itu pemimpinmu. Salat dirinya, keluarganya, dan rakyat tadi. Dia mengawasi salat rakyatnya. Itu namanya pemimpin yang bawa ke surga. Ada orang yang ngawur saja. Untuk oh, itu salat kalau diawaskan gak ikhlas. Urusan gak ikhlas, urusan dia sama Allah. Tapi kalau ada orang tidak sholat, mesti diingatkan kewajiban pemimpin. Kullukum ra'in setiap kamu adalah pemimpin. Waktu lukum masulun an rakyat siap bertanggung jawab kepemimpinannya. Kalau sampai rakyatnya dia jadi pemimpin rakyatnya banyak nggak sholat dia biarkan dia tanggung jawab di hadapan Allah. Fasilitas kekuasaan, fasilitas keuangan, kekayaan, kepolisian, ketenteraan untuk apa itu? Ya. Nah ini. Walau tunas zakat Pemimpinnya orang Islam itu juga mena, me, apa namanya mengatur pelancaran zakat. Juga mengawasi rakyatnya yang wajib zakat harus melakukan zakat yang tidak dipaksa, tidak mau dihukum. Dibuat departemen zakat. Untuk melihat pembukuan pabrik-pabrik orang kaya itu. Kamu wajib zakat sekian zakat ya, semua masuk dalam departemen zakat. Lalu dikeluarkan menurut aturan syariat kemana ke sana sehingga tidak ada orang terlantar karena pemerintah mengatur zakat ya mengatur zakat zakat ini saja kalau diatur dikoordinir oleh pemerintah tidak ngawur seperti sekarang saya yakin tidak ada orang terlantar kalau orang miskin tetap ada karena itu sunatullah tapi orang terlantar tidak ada jangankan orang terlantar orang yang bepergian Umpamanya orang kaya berpergian kehilangan duit. Itu nggak usah khawatir. Kok kehilangan duit, nggak punya uang mau pulang, nggak punya uang pergi saja kau. Departemen sosial atau badan sosial zakat. Saya Ibnu Sabil. Saya kehilangan duit mau kembali ke Jakarta nggak punya ongkos. Mana bagian saya? Nah, kan ada Ibnu Sabil. Ya minta uang saja berarti berhasil ke Jakarta. Ya, nah, itu jadi kalau diatur, dikoordinir oleh pemerintah, Masya Allah. Ya. Wahum rofi'un. Dan mereka itu rofi' di sini bukan rukuk. Yang dimaksud rofi' ini tunduk. Tunduk kepada hukum Allah. Sehingga kepemimpinannya, kekuasaan yang ada di tangannya digunakan untuk melaksanakan syariat Islam. Dibuat undang-undang aturan-aturan negara yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah pemimpinnya orang Islam. Yang bisa membawa ke surga itu macam itu. Jadi saudara-saudara persoalan pemimpin ini persoalan pokok dalam Islam. Seperti persoalan syariat. Sampai saya bina Umar berkeyakinan kalau orang Islam tidak punya pemimpin lebih dari tiga hari berdosa semua. Semua berdosa. Itu Sayyidina Umar ketika akan wafat membentuk panitia tujuh. Kira-kira kalau sekarang DPR atau MPR. Karena waktu itu sederhana ya. Dibentuk panitia tujuh Tugasnya dia memilih pemimpin penggantinya dia. Dan diberi waktu tiga hari tiga malam. Dua hari tiga malam kalau tidak salah. Lalu dia pesen tentara diperintahkan ngepung rumah tujuh orang itu berunding. Kalau sampai lebih dari tiga hari panitia belum berhasil masih berdebat belum berhasil menetapkan siapa penggantiku nanti bunuh semua tujuh orang itu. Komandannya jadi caretaker dulu. Sampai begitu. Karena dia berharap berkeyakinan lebih dari tiga hari orang Islam tidak punya pemimpin berdosa semua. Nah kita sudah berapa puluh tahun punya pemimpin ya. Saya Nadir Albani almarhum Syekh Nadir Albani seorang pakar hadis Nah ditanya, ya Syekh bagaimana kita tidak punya pemimpin yang kita berat untuk menegarkan syariat? Gimana kalau kita mati? Nah, dia jawabannya asal kamu sudah berusaha untuk menegakkan kepemimpinan Islam. Lalu kamu masih belum berhasil. Mudah-mudahan ada alasan di hadapan Allah. Itulah kita usaha menegakkan syariat Islam supaya negara ini diatur dengan Islam sehingga pemimpin negara itulah pemimpinnya orang Islam seperti yang ditetapkan dalam ayat ini. Walau karihal kafirun meskipun orang kafir benci, ya. Walau karihal musyrikun meskipun orang musyrik benci, nggak peduli. Kan gitu ayatnya, ya kan? Jadi jangan jangan menghiraukan Marahnya orang kafir. Mutu biwajikum mati kamu dengan kemarahanmu. Ini urusan kami. Nah ini ya. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, Man mata walai safiduki. Baik atau masa minta jahiliyah. Siapa yang mati, lehernya tidak diikat bayat. Bayat kepada pemimpin. Nah, dia tidak punya pemimpin Islam yang menegakkan syariat Islam. Matinya jahiliyah. Matinya membawa maksiat kalau kita belum punya pemimpin, presiden, atau amirul mukminin di negara Indonesia ini yang melaksanakan syariat Islam mati jahiliyah, mati maksiat, kecuali mereka yang berusaha berjuang. Mudah-mudahan ada alasan di hadapan Allah. Ini persoalan pemimpin. Jadi tidak mudah itu pemimpin itu. Masalah besar sedang Rasulullah wafat bukan jenazahnya yang diurus oleh sahabat lebih dahulu enggak dibiarkan di jenazahnya, tapi sahabat sebelah berunding. Siapa pengganti beliau sebagai kepala negara yang akan melaksanakan syariat Islam? Siapa penggantinya yang akan melaksanakan syariat Islam di negara itu? Setelah ditunjuk Abu Bakar jadi khalifah, baru jenazahnya sih, begitu. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, persoalan pemimpin untuk menegakkan syariat Islam itu persoalan besar di dalam Islam, bukan persoalan kecil. Ya. Ini oleh karena Wasul Fikri, obok diobok, obok aturan Islam itu soal itu cukup menjadi kecil. Yang besar itu umroh dan haji. Orang Islam asal sudah haji sudah sani mengamalkan Islam meskipun pemimpinnya munafik. <laughs> Nah ini ya. Oh itu kan pemimpin negara itu urusan negara pokok ini sudah haji sudah rukun Islam, alhamdulillah sudah haji. sana wis mengamalkan Islam dan tidak ada tanggung jawab lagi. Meskipun pemimpin yang memimpin negaranya itu orang munafik, orang yang menghalangi hukum Islam. Oh, kamu itu tanggung jawab, jangan dikira. Ya, itu tanggung jawab kita. Mengapa kau sampai pemimpinmu begitu? Mengapa kau sampai pemimpinmu menghalangi syariat Islam? Ya, demikian saudara. Inilah persoalan pemimpin ya. Maka di dalam ayat 56 Allah menjamin. Wa man yatawallahu wa rasulahu waladina amanu fa inna ghalibun. Barang siapa yang mengangkat Allah dan Rasulnya dan orang beriman menjadi pemimpinnya, maka itu namanya partainya Allah mesti menang. Itu kan jaminannya Allah. Mesti menang kamu. Dunia menang, akhirat menang. Wong Allah bilangnya begitu mau apa lagi? Mau ditafsirkan mana lagi? Jadi kalau kamu ingin menang, kamu ingin sukses dunia akhirat, persoalan pemimpin ini mesti beres Siapa? Allah, Rasul, selanjutnya orang beriman seperti yang diterangkan tadi. Pemimpin yang memang benar-benar melaksanakan hukum Allah. Maka kalau kita sudah tahu begitu, persoalan pemimpin ini keras orang Islam. Kok ada pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah, diseret. Kalau hanya pemimpin maksiat, kita disuruh sabar. Ya, banyak habis-habis. Pemimpin maksiat, pemimpin minum komer. Kita disuruh sabar. Asal dia melaksanakan hukum Islam di negaranya. Tidak boleh kita obrol-obrol tidak boleh. Hanya sekedar minum komer biar kita sabar. Kita nasihati kalau mau. Asal dia tetap melaksanakan hukum Islam di negaranya. Tapi kalau sudah dia menghalangi tidak ada satu hukum saja yang dia tidak mau melaksanakan diperintahkan Rasulullah untuk menyeret untuk menjatuhkan itu dalam Islam ya itu nanti insya Allah hadis-hadis yang berkenaan dengan pemimpin. Jadi maka pemimpin kita itu Allah Rasul dan orang beriman. Ya. Kemudian siapakah? Siapa pemimpin yang digambarkan dalam surat ayat 55 tadi? Ya. Alladzina itu menyesalah yaitu zakah wahum rofiun. Siapa yaitu pemimpin yang takut kepada Allah? Siapa itu? Ulama. Jadi pemimpinnya orang Islam itu ulama. Ya, itu pemimpin yang paling ideal ulama. Sebab ulama disebutkan oleh Allah innama yaksallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut di antara hamba-hambanya yang takut pada Allah itu orang ulama. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang takut kepada Allah. Bukan takut pada Jesus. Nah, ini pemimpin lebih takut pada Jesus daripada pada Allah. Bagaimana? Allah perintahkan laksanakan syariat Islam. Ketika dosku bertanya, kamu mau masuk. Oh tidak, tidak, tidak, tidaknya kuat sekali. Saking pedihnya dari dosku. Tidak lebih, tidak takut pada Allah. Pemimpin apa? Jawab dia, saya orang Islam. Kamu apa? Pergi kamu. Kamu menghalangi Islam. Mestinya begitu. Saya orang Islam. Akan menegakkan syariat sini. Akan aku gunakan kekuasaanku menegakkan syariat. Kamu berani kamu berani menghalangi kami pukul. Meskipun kamu besar, Allah lebih besar dari kamu, mestinya begitu. Ya, saya yakin akan terdiri birit itu sudah sekali begitu kan. Tapi kalau kita lunak-lunak, ya, lebih takut kepada kafir daripada pada Allah, bagaimana pemimpin macam itu? Innama yasallam ibadil ulama. Pemimpin yang takut kepada Allah itulah pemimpin yang akan membawa ke surga. Yaitu ulama. Tapi ulama itu sudah ada dua macam. Ulama yang betul itu ulama warasatul ambiya, ulama yang mewarisi nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi kepemimpinannya di dalam umat, bukan mewarisi kenabian. Nabian itu nggak ada. Pak Muhammad itu akhirul ambia. nggak ada lagi nabi. Tapi ini mewarisi kepemimpinannya, memimpin umat, diajak melaksanakan syariat, menegakkan syariat. Itu namanya ulama pemimpin yang sebenarnya. Sebab ulama itu dua macam. Ulama itu kalau baik, itulah yang akan membawa kemaslahatan. Tapi kalau sudah ulama itu su, itu sejelek-jelek manusia itu ulama su. Ulama yang jelek itu lebih jelek dari preman. Ayo baik mana mantan preman dan atau mantan ulama. baik mana? Baik mana? Hah? Mantan preman, mantan preman itu dicinta oleh Allah. Kalau mantan ulama, mantan kiai haji, itu dimurkai oleh Allah sebab dia ngedol agama, ngedol agama, ngedol ayat. Ayat itu didol, ya. Maka Rasulullah ketika menggambarkan nanti zaman di mana orang ini sudah tidak ada lagi Islam. Orang itu Islam hanya namanya. Masjidnya penuh orang tapi isinya tidak ada petunjuk. Nek ning masjid sing diterangke sing dongeng ora-ora. Ngaji ning dongeng sing ora-ora. Ngalor ngidul gak diterangkan ayat. Atau ngaji mung banyolan kok di sini. Semua hadiri wah ratusan sejuta umat. <laughs> Tapi yang diterangkan bukan ayat, ya. Nah ini, ketika itu kata Rasulullah, maka sejumlah amiratul wahya batin minal huda. Masjid-masjid mereka itu makmur, tapi kosong dari petunjuk. Ya kasan mau nabi wau ya ada abu adu ini. Mereka menamakan diri muslim tapi jauh daripada akhlak Islam. Lah ketika itu, kok umat jadi rusak itu apa sebabnya? Salahnya ulama. Dia bilang, ulama ulum saru tahtaman adin sama. Ya. Ulama mereka itu manusia yang paling jelek di bawah kolong langit. Nah, coba. Manusia yang paling jelek di bawah kolong langit ulama mereka. Mengapa? Minhum kharajatil fitnah wa ilaihim tahu. Dari mulut ulama keluar fitnah. Setiap memberi fatwa itu fitnah. Karena apa? Yang hak katakan batil, yang batil dikatakan hak untuk mendapatkan dunia. Yang taruh Nabi ayat ilai samanan kolila, dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan dunia. Itu namanya fitnah. Yang keluar dari mulut ulama ini fitnah. Bahwa kiai haji kok tidak setuju tegaknya syariat Islam. Saya pernah ditanya orang Ustaz, bagaimana kalau kiai haji menentang tegaknya syariat Islam? Apa enak? Ada Ustaz tunggu. Ya kalau ada itu kiai haji setan. Ya. Ustaz ada kiai haji menegak, menentang syariat itu kiai haji setan itu. Ya, maling. Dalam orang ulama bilang maling, ulama salah bilang ulama itu kalau sudah su wahwalisun oh, yaitu pencuri pacitan itu sawi. Nah inilah sudah saudara sekarang jadi pemimpinnya orang Islam itu ulama warasatul ambia. Demikian mudah-mudahan keterangan ini eh, setidak-tidaknya membuka wawasan sehingga kita dapat eh, mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Aku lupa lihat wa Subhanallah. wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.